Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alaihi salatu wassalam tasliman kathiran mazidah Amma ba'du ikhwan fiddin Kembali kata pada pembacaan kitab Ma'alimu Da'wati Ahli Sunnah, simbol-simbol dakwah Ahli Sunnah. Kajian dengan materi dakwah atau manhaj yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Abdul Razak An-Nahmi hafizahullah taala. Satu simbol yang masih tengah kita kaji yang kita ambil pada pertemuan sebelumnya tentang ahlu sunnah tidak Nam datang mendekat atau menjilat kepada pemerintah. Ini bagian daripada simbol ahlu sunnah wal jamaah. Karena kita ketahui bersama bahwasanya para pemerintah, para pemangku jabatan <clears throat> adalah orang-orang yang dekat dengan fitnah akan kita sebutkan nanti di antara dalilnya. Maka ini merupakan kandungan makna dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya seorang ahlul ilmi tidak datang mendekat kepada pemerintah. Dikarenakan hal tersebut membuat sum'ah dia tercoreng. Harga diri dia naam dicurigai. Akan datang di penjelasannya. Bahkan sang penulis telah ajarkan kepada kita para salaf ridwanullahi alaihi majma'in ketika mereka ditunjuk untuk menduduki kursi kepemerintahan baik itu sebagai kodi ataupun kursi-kursi pemerintahan yang lainnya justru mereka menolak, mereka menjauh, mereka lari ketika ditunjuk akan hal tersebut. Intinya duduk dengan pemerintah adalah terfitnah. Hampir seluruh fitnah kalau tidak semuanya ada pada pihak pemerintah. Mulai dari ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata beliau Inna li kulli ummatin fitnah wa fitnatul ummati al-mal. Masing-masing umat memiliki fitnah, eh, ujian dan ujian yang ada pada umatku adalah ujian harta. Dan pemerintah punya harta. Demikian juga mereka punya kewenangan. Mereka punya kejayaan dan kepemimpinan. Itu yang terkadang mereka bertindak semena-mena. Makanya datang dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Tirmidzi, Nasai, Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi alaihi. Simak baik-baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memfonis hal-hal yang ada pada pemerintahan dengan ucapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kuno ba'di umarra akan ada sepeninggalku para pemimpin. Beliau bukan tidak, beliau tidak menyebutkan satu pemimpin saja, namun banyak pemimpin. Artinya inilah ciri khas mereka. Inilah identitas mereka. Tabiat dan watak mereka. Faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikadibihin wa'anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu. Walaysa biwarin alayya al-haut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada sepeninggalku para pemimpin. Yang mana barang siapa yang masuk kepada mereka, membenarkan kedustaan mereka, membantu akan kedoliman mereka, maka dia bukan bagian daripada golonganku dan aku juga bukan bagian daripada dia. Dan dia tidak akan sampai ke telagaku. Hadis ini mengucapkan atau Rasulullah SAW mengucapkan bahwasanya para pemimpin kebanyakan mereka adalah pendusta. Para pemimpin kebanyakan mereka adalah mendolimi. Dalam seluruh bentuk-bentuk kedoliman. Lanjut hadisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yadkhul alaihim wa lam yu'inhum ala dhulmihim wa lam yusaddiqhum kadhibihim, fa huwa minni wa ana minhu wa huwa waridun alayya al-hawl." Dan barang siapa yang tidak masuk kepada mereka, tidak menolong akan kedoliman mereka, tidak membenarkan akan kedustaan mereka, maka dia bagian daripada golonganku dan aku pun bagian daripada dia. Dan dia akan sampai ke telagaku. Jadi orang yang masuk ke pemimpin, para pemimpin adalah orang-orang yang dicela oleh Rasulullah SAW. Dengan alasan bahwa pada para pemimpin terdapat kedustaan, terdapat kedeliman. Serta orang yang tidak masuk kepada para pemimpin, eh tidak duduk dekat dengan mereka, adalah orang-orang yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan. Kenapa ahlu sunnah wal jamaah nah mencegah diri mereka untuk datang dekat kepada para pemimpin karena pemimpin adalah fitnah dan menjauh dari fitnah adalah keberuntungan. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna as-sa'ida laman junnibal fitan, inna as-sa'ida laman junnibal fitan, inna as-sa'ida laman junnibal fitan." Walaman laman ya fasabaru fawaha. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya keberuntungan adalah ketika dijauhkan dari fitnah Keberuntungan adalah ketika dijauhkan dari fitnah. Keberuntungan adalah ketika dijauhkan dari fitnah. Dan barang siapa yang terfitnah, kemudian dia bersabar, fawaha, ya sungguh menakjubkan orang tersebut. Kita akan lanjutkan, yang masih tersisa dari judul bab ini. Masih ada beberapa Alinnya ya. Kata sang penulis, semoga Allah menjaga beliau. Masih pada konteks penyebutan tentang para ulama ketika ditawarkan untuk menduduki kursi kepemerintahan seperti kodi dan semisalnya, mereka enggan untuk menerimanya. Mereka menolak. Bahkan kalau ada seandainya ada paksaan, mereka lari, menghindar. Wa amma Abdullah bin Idris awhamahum annahu ablah. Ini lanjutan kita yang kemarin. Ada tiga jenis orang, atau maksud kami ada tiga orang yang ditawari untuk duduk ke kursi Qadi atau hakim, wakil bin Jarrah, Abdullah bin Idris, Hafas bin Giyas. wakil bin Jarrah dan Abdullah bin Idris lari enggan untuk menolak itu. Perincian di sini bahwa adapun Abdullah bin Idris dia menyamarkan diri bahwasanya dia adalah orang yang semacam idiot. Orang yang ada sedikit depresi, stres di hadapan pemerintah di hadapan orang yang ingin menunjuk dia. Wa aba ayyadkhula fil qada dan dia enggan untuk masuk ke dalam jabatan qadi, hakim. Jadi dia tampakkan semacam orang yang tidak waras agar ditolak. Wa mawaki bin al-Jarrah fatahayyal bi hilatin tarifatin faqala Adapun mawaki bin Jarrah dia menggunakan hilah yang syar'i. Hil adalah alasan. Nah, semacam ta'ariyub. Namun ini syar'i. Faqala kata dia ya Amirul mu'minin wallahi wa asyara bi usbuhi ila ainihi. Ma ra'aitu bi hadhihi mundu sana wa huwa yuridu usbu'ahu. Wal khalifatu yadhunnu annahu arada ainah fa'afahu anil qada'. Adapun Waki bin Jarrah dia mengatakan bahwasanya diberikan cari hila alasan yang membuat agar dia tertolak dari kursi kehakiman agar tidak ditunjuk menjadi seorang hakim dengan ucapan dia wahai Amirul Mukminin sambil mengisyaratkan kepada mata dia demi Allah aku tidak semenjak satu tahun aku tidak pernah melihat ini sambil mengisyaratkan ke mata dia yang dipahami oleh si Amirul Mukminin bahwasanya oh berarti orang ini pandangannya sudah mulai berkurang, tidak jelas. Dan seorang hakim di antara persyaratan yang harus terpenuhi adalah memiliki naan panca indera yang sempurna termasuk mata. Bagaimana mungkin kalau seandainya datang orang yang ingin nah, memperlihatkan barang bukti atau saksi, dia harus lihat dengan mata kepala dia. Artinya menampakkan bahwasanya dia adalah rabun, kurang lebih demikian. Yang dia inginkan adalah matnam, tangannya dia, ujung jari dia sambil isyarat ke, ke ujung jari. ya, semenjak setahun aku tidak pernah lihat ini. Namun yang dipahami oleh si khalifah eh, matanya, bahwasanya dia agak rabun. Mencari hila, intinya tertolak. Akhirnya dia pun tidak Nah, tidak jadi untuk ditawari dalam posisi hakim. Duduk di posisi hakim. Sampai seperti ini barakallahu fikum jami'an. Bahkan ada tawaran para salaf ridwanullahi alaihim ajmain ditawar ditawari untuk enam duduk di kursi tersebut namun enggak bahkan mereka tolak adapun orang sekarang tidak ditunjuk pun dia mencalonkan diri berusaha dialah yang jadi bahkan seandainya ada kandidat lain nah mereka saling saling memperbutkan kursi wallahu musta'an. Fitnah. Intinya barakallahu fikum jami'an para salaf ridwanullahi alaihim ajma'in, ulama salaf, ulama sunnah mengajarkan kepada kita seperti inilah dakwah ahli sunnah. Mereka tidak cari kursi kepemimpinan. Mereka tidak mencari naam harta benda yang ada pada pemerintah. Dan ini merupakan ciri khas. Ingat, ini adalah ciri khas. Kalau ada tawaran tersebut ditolak. Ada beberapa penukil yang kita akan baca sebelum kita lanjutkan lagi yang berikutnya. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam sebagian kitab beliau mengatakan bahwa Imam Ibnul Jauzi, Abdul Faraj Ibnul Jauzi. Dia mengatakan, "Wa min sifati ulama'il akhirah Wa min sif wa min sifati ulama'il akhirah ayyakunu munqabidina anis salatin mutaharrizina an mukhalatatihim. Boleh katakan ini adalah karakter ciri khas, identitas. Dan di antara ciri khas dari ulama akhirat ulama yang cita-cita mereka adalah akhirat, bukan cari dunia. Artinya kalau menyelisih ini berarti tidak adalah ulama dunia. Mereka telah menjauhkan diri dari para pemimpin. Menghindar untuk duduk bergaul dengan mereka. Nah, mereka menghindarkan diri, tidak mau. Karena para pemimpin kita tahu bahwasanya mereka hidup di tengah-tengah fitnah, hidup di sekitaran fitnah. Fitnah harta, fitnah wanita, fitnah jabatan, fitnah kepemimpinan, dan seterusnya, fitnah dunia. Seluruh fitnah ada pada mereka. Kemudian sangat jarang di antara mereka yang menjunjung nilai, tinggi nilai-nilai agama, keagamaan. Jarang. Nah, inilah ciri-ciri ulama akhirat. Artinya, yang menyelisihi ini, dengan arti kata menyelisihi, artinya dia masih mau mendekat datang kepada pemerintah masih mau duduk bergaul dengan pemerintah berarti dia bukan ulama akhirat, dia ulama dunia. Dia ulama dunia. Berikut juga masih pada kitab yang sama milik Imam Ibnul Jauzi dukil dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Kata dia kata Hudzaifah seorang sahabi Jalil, "Iyakum wa mawaqifal fitan." Waspadalah kalian dari tempat-tempat fitnah Waspada kalian dari tempat-tempat fitnah. Kila dikatakan kepada Hudayfa, "Wa mahiya Apa yang dimaksud dengan tempat-tempat fitnah? Apa yang kau maksud dengan tempat-tempat fitnah? Kala kata Hudayfa, radhiyallahu anhu, "Abwabul umara yadkhulu ahadukum 'ala al-amiri fa yusaddiquhu bil kadhibi wa yaqul ma laysa fi." Pintu-pintu fitnah adalah tempat-tempat fitnah adalah <clears throat> Pintu-pintunya para pemimpin. Yang pada siapa masuk, salah seorang yang terkalian masuk kepada dia, kepada pemimpin. Kemudian membenarkan kedustaan dia. Dan dia mengatakan bahwasanya malih safihi. Mengatakan eh, orang tersebut yang masuk pada pemimpin tersebut mengatakan bahwasanya dia tidak berdusta. Atau dia tidak mengdolimi Atau perbuatan kejelekan tidak ada pada diri dia. Intinya dia terfitnah. Nah, duduk dekat dengan pemerintah adalah fitnah. Bahkan perhatikan ucapan keras juga masih pada sumber rujukan yang sama dari Said bin Musayyab bahwasanya ketika ada orang alim yang dijuluki dengan ulama masuk duduk dengan pemerintah patut dicurigai. Kata Said bin Musayyab radhiyallahu anhu eh, rahimahullah dia adalah seorang tabi'i jalil bahkan min kibarit tabi'in. Kata Said bin Musayyab, "Idza ra'aitumul alima yaghshal umara fahdaru minhu fa innahu lisun." fa innahu Kata dia di sini. Apabila kalian melihat seorang alim duduk bergaul dengan para pemimpin, waspadailah dia karena sungguh dia adalah maling. Nah, seorang alim dengan ilmu dia duduk dengan pemerintah, pemerintah tidak menghormati ilmu. Pemerintah tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Artinya ketika ada orang alim yang mengakui punya ilmu dan menghormati agama, datang ke orang yang tidak menghormati ilmu, tidak menghormati agama, inilah julukan yang tepat bagi dia. Lisun. Maling. Dan waspada dari mereka. Wallahul musta'an. Alhamdulillah ahli sunnah mereka mempelajari hal tersebut dari ulama sunnah. Nah, jangan jangan duduk ke mereka. Dan berapa banyak kita jumpai para da'i yang mengaku ahli sunnah dahulunya mungkin lurus, istiqomah. Bahkan kita jadikan dia sebagai suri dan penonton. Ketika duduk dengan pemerintahan, karena itulah yang mereka cari. Yang mereka cari adalah enam posisi. Yang mereka cari adalah enam kedudukan di mata pemerintah. Akhirnya apa? Mengatakan bahwasanya Pancasila boleh Nah, Pancasila cuma sekedar sekedar rumusan oleh beberapa tokoh kenegaraan. Kemudian dia meng, mengkiaskan bahwasanya hal yang sama juga terjadi pada Nabi SAW melakukan perjanjian. Jadi Pancasila ibaratnya cuma perjanjian. Nah, yang mana hukumnya boleh? Boleh berhukum dengan Pancasila. Walaupun oh, kita tahu bahwasanya dalam Pancasila begitu banyak penyelesaian terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebagai mereka dahulunya nah mungkin lurus istiqomah mengaku ahlu sunnah akhirnya juga membolehkan lagu pancet enam lagu Indonesia Raya dan semisalnya tanda-tanda orang terfitnah adalah dahulu dia mengatakan ini adalah halal sekarang menjadi haram atau kebalikannya dahulu haram sekarang menjadi halal Mereka terfitnah sebagaimana ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Abbas dan Abu Hurairah kata beliau man jalasa sultana ftatan atau nam, uftutina atau dalam sebagai riwayat waman ata abwabas salatin uftutina eh, ya, barang siapa yang duduk bergaul dengan pemerintah mereka akan terfitnah barang siapa yang mendatangi pintu-pintu ke pemerintahan mereka akan terfitnah apa mereka cari di pemerintah? Mau mencari ilmu? Tidak ada ilmunya. Mau mencari agama? Tidak ada agama. Yang ada hanya dunia. Yang ada hanya harta, yang ada hanya fitnah. Makanya terfitnah. Berikutnya lagi kita lanjutkan. Wa Sufyan Ats-Tsauri mata mukhtafiyan minal Mahdi. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Salah satu nama yang disebutkan di atas bahwasanya dia pun ikut lari menghindar ketika ditunjuk, ditawari untuk menjadi hakim. Imam Sufyan Ats-Tsauri meninggal dalam keadaan dia bersembunyi dari Khalifah Mahdi, salah satu Khalifah Bani Abbasiyah yang menunjuk dia untuk menjadi hakim namun dia lari akhirnya sembunyi dan dia meninggal dalam keadaan sembunyi betul-betul tidak mau wa tulibadata marratin wa dakhala ala al-khalifatil abbasi la adkur ahwal mahdi amil mansur fasara yudhiru annahu abla fasara yakul ma Allah ma ahsana mafarishakum Bikam ishtaraitumu bikam ishtaraitumuha thumma yaqulu bi baulun aw fiya baulun. Nah, dia menampakkan dia dia juga sama dengan Abdullah bin Idris tadi di atas, dia semacam orang yang nah kurang waras. Pada suatu ketika dia diminta masuk kepada Khalifatul Abbasi. sampai di sini ragu Entah dia adalah Khalifah Mahdi atau Khalifah Mansur. Salah satu di antara keduanya. Kemudian dia menampakkan bahwasanya dia adalah orang yang kurang waras. Kurang waras. Menampakkan kalau dia adalah semacam orang gila dan semisalnya. Dia masuk dan mengatakan, mengatakan kepada pemimpin tersebut, khalifah tersebut. Masya Allah betapa indahnya permadani kalian. Berapa gerangan kalian membelinya? Kemudian dia mengatakan bahwasanya barusan aku buang air kecil di sana di permadani tersebut. Nanti yang ada air kecilku di permadani tersebut. Nah, dia menunjukkan bahwa dia dia seorang yang semacam ini, stres, depresi, tidak waras. Agar supaya apa? Tidak diminta atau tidak ditawari kembali posisi terhormat dari enam posisi hakim. Nah, posisi hakim adalah posisi yang dituntut di dalamnya kesempurnaan dalam enam panca indera paling pertama, wa yukhraju minal bab wa ba'daha yantalik fala yarji ilaihim fala yarji ilaihim nah akhirnya dia pun diusir dari pintu dikeluarkan dia pun pergi menjauh dan setelah itu dia tidak pernah lagi kembali kepada para pemimpin selama-lamanya artinya dia menghindar para ulama salaf ridhaullahi alaihim majma'in mereka menghindar untuk ditunjuk pada posisi-posisi kepemerintahan dan hendaknya orang mengaku ahlu sunnah mengetahui akan hal ini. Mengetahui serta diamalkan. Wailah sebanyakan, kebanyakan mereka juga mengetahui namun mereka tidak mengamalkan. Karena fitnah. Wa yakul wa kana yattajir wa yakul laula laula hirfati hadihi latamandalu bi. Ay lattakhaduni kal mindil tamahsahuna nabi. Ada riwayat juga bahwasanya dia adalah orang yang memiliki pekerjaan di pedagang. Di pedagang. Artinya Perniagaan dia tersebut mencukupi kebutuhan nafkah dia dan keluarganya. Oleh karena itu dia berkata bahwasanya seandainya bukan karena pekerjaanku ini, niscaya para pemimpin, para pemerintah akan menjadikan aku ibaratnya seperti sapu tangan yang membersihkan tangan mereka. Nah, jadi mereka melakukan kesalahan, kemudian ada seorang alim yang terkenal, memiliki pamor, datang ke mereka. Perbuatan jelek mereka akan tertutupi dengan kedudukan seorang alim di sisi mereka. Eh, makanya beliau mengatakan bahwasanya ibaratnya kalau saya bukan karena pekerjaanku, bukan karena aku punya pendapatan dalam dalam perniagaan ini, niscaya para pemimpin akan menjadikan aku ibaratnya seperti sapu tangan yang membersihkan nama jelek mereka. Nah, walhamdulillah ahlu sunnah wal jamaah memiliki ilmu yang mereka berjalan di atas ilmu tersebut dengan bimbingan dari kalangan salaf. Bahwasanya mereka adalah orang yang paling jauh dari pintu-pintu fitnah Termasuk pintu fitnah, fitnah adalah datang duduk dekat dengan pemerintah, bergaul dengan mereka. Alusuna sunnah sejati melakukan hal tersebut. Alusuna yang dikatakan oleh Imam Said bin Musayyab yang tadi kita bacakan ini adalah ulama akhirat, bukan ulama dunia. Kita lanjutkan. Kata beliau berikutnya, hakada ikhwani fillah, kana ulama'una min al wadifah, bi khilafi mu'asirina Demikianlah wahai saudara-saudaraku fillah. Dahulunya ulama kita mereka lari dari jabatan. Berbeda dengan orang-orang di zaman kita sekarang ini. Nah, sangat berbeda, jauh berbeda. Karena mereka justru datang mendekat, tidak diterima pun mereka datang memelas. Karena mereka mencari adalah apa yang ada di pemerintah. Apa yang mereka punya dunia, itulah mereka cari. Makanya kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, idza ra'aitumul ulama fi babil umar fi abwabil umara fabi'sal ulama wa idza ra'aitumul umara fi babil ulama fa umara nah ungkapan yang indah yang artinya apabila kalian melihat para ulama datang ke pintu-pintu pemerintah ulama datang ke pintu-pintu pemerintah maka itu adalah sejelek-jelek ulama. Namun apabila kalian melihat para pemerintah datang di pintu-pintu ulama, mereka adalah sebaik-baik pemerintah. Karena kenapa? Ketika ulama datang ke pemerintah, apa mereka cari? Kalau bukan dunia. Mencari agama tidak ada tidak ada agama di sana. Mencari ilmu tidak ada ilmu di sana. Kalau begitu hanya satu hal yang mereka cari, dunia, harta dan semisalnya. Kalau pemerintah datang ke pintu ulama, pemerintah tahu di sana tidak ada dunia. Ulama tidak punya harta, tidak punya kesenangan duniawiya. Cuman satu yang mereka cari para pemerintah ketika datang ke kalangan ulama, ilmu. Oleh karena itu, sebaik-baik ulama adalah mereka. Ini datang dari ucapan Imam Malik rahmatullahi alaih. Nah, berbeda dengan ulama di zaman kita. Ulama zaman dahulu mereka lari dari posisi jabatan, pangkat, Adapun ulama zaman sekarang fa innahu yasilu laha lu'abhum. Karena air liur mereka nam menetes untuk mencari dunia di kalangan pemerintah, mencari jabatan posisi. Jadi ungkapan yang begitu nah mengena ucapan yang mengena dan fakta air liur mereka menetes menandakan bahwasanya seperti anjing rakus dan menginginkan sesuatu. Bal rubbama Yufni ahaduhum umrahu fi talabil ilmi wa fi nihayatin yantahi bihil hal ila an yu'ti ar-rushwa min ajli an yakuna qadiyan. Allahu musta'an. Dan ini fakta banyak sekali. Kata beliau di sini bahkan sebagian mereka salah seorang di antara mereka menghabiskan umurnya dalam menuntut ilmu, yakni dengan waktu yang cukup panjang. Namun di akhir keadaannya dia dia memberikan suapan bayaran. Nepotisme. Dengan tujuan agar bisa menduduki posisi kodi. Jadi di awal perjalanan dia menuntut ilmu, historisnya bagus, studi menuntut ilmu, terlihat tawadu. Nah, terlihat rajin, terlihat semangat dalam menuntut ilmu. Namun Allahul Musta'an ketika di akhir hayatnya dia, kemudian mungkin dia merasa bahasanya dalam kehidupan ini mulai sulit, dia punya keluarga, punya istri, punya anak, punya kebutuhan. Kemudian gengsi terlihat bahwasanya seorang yang memiliki ilmu namun tidak mau nam <clears throat> makan dari jerih payah sendiri, buah hasil tangan sendiri. Akhirnya cari yang gampang, cari yang mudah. Lagian aku punya ilmu, dan posisi kodi, posisi hakim butuh pada ilmu. Akulah orang yang tepat. Akhirnya masuk ke dalam kursi Namkodi masuk ke dalam ranah kepemerintahan, akhirnya terfitnah. Dan ini banyak sekali. Ini banyak sekali. Makanya Syekh Mukbil rahmatullahi alaih ini juga disusul oleh khalifah beliau Syekh Yahya habibullah taala selalu menganjurkan dalam majelis beliau rekaman suara beliau bahwasanya hal-hal yang paling memalingkan penuntut ilmu diantaranya adalah fitnah dunia, fitnah harta. Itu ujungnya. Itu puncak tertinggi yang mereka miliki. Karena kalau mau menjadi kaya dengan cara menuntut ilmu tidak bisa. Ilmu tidak menjanjikan kekayaan. Sudah punya ilmu kemudian nah gengsi karena sudah memiliki titel ustadz, syekh, enggan untuk mungkin mencari maisha sendiri. Akhirnya cari-cara yang gampang, sudah punya ilmu kok. Dan mereka butuh kepada ilmu, posisi-posisi kepemimpinan. Seperti kodi, hakim, mufti. Nah, majelis ulama, aku punya. Kalau begitu cari yang gampang. Nah, akhirnya terfitnah wallahul musta'an. Dan ini sangat banyak terbukti. Akhirnya apa? Mereka menjadikan ajang dakwah sebagai naam berniaga. Dan tidak sedikit kita dapati demikian. Waktu rawal al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima an Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya Abdurrahman bin Samurah la tas'alil imara fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa in utitaha min ghairi mas'alatin inta alaiha Datang hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat namanya Abdurrah Abdurrahman bin Samurah. Semoga Allah meridainya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta jabatan kepemerintahan al-imar. Disebutkan di sini imar wa illa itu adalah global apapun itu. Bahkan terkadang mereka mencari-cari. Tidak ada pun mereka pergi mendaftar. Dan tidak jarang pada sebagian tempat, entah di sini terjadi hal yang sama atau tidak, imam masjid pun terkadang dapat jatah dari hua. Nah, mendaftar jadi imam masjid. Akan dapat bulanan. Kemudian meskipun punya murid cuma dua atau tiga, akhirnya mendaftarkan bahwasanya aku adalah guru TPA atau TPQ juga dapat bulanan. Paling tidak bantuan. Dan posisi-posisi seperti itu jangan minta, jangan mencari, jangan mengharap. Kata beliau di sini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau minta kursi kepemimpinan, karena sesungguhnya apabila engkau diberikan eh, kursi kepemimpinan tersebut dalam keadaan engkau meminta, maka engkau akan dibebankan padanya. Dibebankan artinya Allah tidak akan menolong engkau, tidak akan membela engkau, tidak akan membantu engkau. Dan apabila engkau diberikan namun tanpa meminta, niscaya engkau akan ditolong untuknya. Intinya di sini, tidak mengharap. Nah, tidak mengharap. Adapun para salaf dengan berita yang telah kita baca pada halaman sebelumnya, alinea-alinea sebelumnya, jangankan jangankan ditawari atau enam, jangankan ditawari, mereka bahkan lari menghindar, tidak mau. Posisi tersebut menyibukkan. Wail akan menghilangkan kewibawaan mereka. Di awal-awal pembahasan kita pernah baca bahwasanya Abdurrahman bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak maksud kami, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mubarak. Bahkan sebagian orang di kerajaan Harun al-Rashid mengakui bahwasanya inilah kerajaan yang hakiki. Karena ketika sang khalifah Harun al-Rashid keluar menuju kepada, mungkin belusukan bahasa kita sekarang ini, Nam, turun ke rakyat, butuh butuh pengawal, butuh security, butuh pasukan pengawalan yang menjaga dia. Lagian yang ikut di belakang dia juga tidak, terlalu banyak, sedikit. Berbeda dengan ketika yang turun adalah alim ulama. Contohnya adalah Abdullah bin Mubarak, Abu Abdurrahman. Ketika turun tanpa perlu diminta, tanpa perlu ada undangan. Nah, begitu banyak orang mengikuti dia. Maka dikatakan bahwa saja bahkan di belakang Imam Abdullah bin Mubarak Nah Debu beterbangan. Eh, saking banyak orang yang berjalan kaki di belakang dia mengikuti juga. Apa yang mereka ikuti? Bukan harta, bukan dunia. Yang mereka ikuti adalah ilmu. Nah, Hadis ini sebagai patokan. Bahwasanya kursi kepemimpinan tidak diminta. Bahkan kalau kita mau mengikuti petunjuk dari para salafun soleh, radhiyallahu anhum, bahwasanya ketika seandainya pun mereka ditawari, mereka menolaknya, mereka lari, menghindar. Berikutnya, <clears throat> wa al mahdi al-imam Malik an ayati ilahi wa yakhussu bil hadis wa yakhussuhu bil hadis. Fa aqada al-imam Malikan majlisan aman fa qala al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Dan ini masyhur sampai kepada beliau. Bahkan al-imam Al-Mahdi meminta dari Imam Malik agar mendatangi dia dan mengajarkan dia privat ilmu hadis. Ya diminta untuk datang ke istana negara atau di rumah jabatannya mengajarkan kepada dia khusus privat ilmu hadis. Nah, dia adalah pemimpin. Dan dia punya wewenang akan hal tersebut. Namun perhatikan tentang jawaban yang begitu perkasanya, begitu kesatrianya dan beraninya dari seorang Imam Malik yang menjunjung tinggi tentang nilai-nilai ilmu dan agama. Ilmu lebih tinggi, agama lebih tinggi. Imam Malik memberikan jawaban dalam satu majelisnya dengan mengatakan bahwasanya al ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatangi bukan ilmu yang mendatangi. Ada sebagai lanjutan lagi al ilmu yuzaru walayazur. Ilmu itu diziarohi bukan ilmu yang menziarohi Artinya siapa yang mau menimba ilmu datang ke hadapan enam alim ulama tersebut yang menyampaikan ilmu. Duduk bersimpuh di hadapan guru alim tersebut. Hal yang serupa juga datang riwayat sama halnya dengan Imam Nam A'mash datang juga semisal dengan Imam Bukhari rahimahullah. Bahwasanya para khalifah juga karena mereka juga cinta kepada ilmu, sebagian khalifah di zaman tersebut cinta kepada ilmu. Sebagian mereka menghafal Al-Qur'an, sebagian mereka menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Imam Nam Umar bin Abdul Aziz, imam sekaligus khalifah, mencintai ilmu, menghormati ulama, Nah, makanya di zaman tersebut tidak jarang bahwasanya ada alim ulama yang meminta tolong dikhususkan aku ilmu. Namun seperti ini jawaban mereka. Mau mau menimba ilmu datang ke tempatnya. Sebagaimana ucapan Muad bin Jabal radhiyallahu anhu, "Nam, innal ilma wal imana makanahuma, man ibtaghahuma wajadahuma." Kata Muad bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya iman dan ilmu ada tempatnya. Barang siapa yang mencari langsung ke tempatnya, misalnya dia akan dapat. Tapi mencari ilmu bukan di tempatnya, dia tidak akan dapat. Maka Syekh Yahya Habibullah Ta'ala boleh mengatakan bahwasanya tidak ada ulama yang keluar dari internet, dari koran, surat kabar. Ulama itu lahir dari majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu, akan lahirlah ulama. Kita lanjut kita beliau berikutnya. وللأسف أننا رأينا طلبة علم استفادوا حتى صاروا مبرزين وصاروا يشار إليهم بالبنات ثم تركوا هذا الخير العلم والتعليم هذا الخير العلم والتعليم والدعوة وصاروا يبحثون عن مطامع دنيوية إما في جمعية وإما في وظيفة والبعض يبحث عن فيزا ليكون إمام مسجد في بعض دول الخليج والله المستعان Dan sungguh sangat disayangkan bahwa kami melihat para penuntut ilmu. Mereka pun awalnya mencari ilmu sampai mereka bisa memberikan ilmu. Ya, mereka jadi orang alim, bisa mengajar, bisa berbagi ilmu. Sampai-sampai mereka dijadikan seperti istilah bahwa Enam, tangan ditunjuk ke arah dia. Jari telunjuk diarahkan ke dia. Artinya apa? Dia dijadikan orang yang sebagai penuta. Ketika ditanya siapa yang bisa mengajarkan kepada ke ilmu, orang menunjuk ke arah dia. Dialah. Pandangan tertuju kepada dia. Kemudian isyarat tangan menuju kepada dia. Namun setelah itu dia pergi meninggalkan kebaikan ini. Meninggalkan ilmu, meninggalkan mengajar, meninggalkan dakwah. Akhirnya malah justru dia menjadi orang-orang yang mencari kesenangan ya. Entah dengan jalur yayasan, entah dengan jalur enam kursi kepemimpinan di pemerintahan. Atau dengan cara dia mencari visa. Ini istilah beliau di negeri Yaman. Karena ini terjadi pada orang-orang yang sezaman dengan beliau mencari visa agar bisa menjadi enam imam masjid di sebagian negeri Teluk di daerah negeri Italia kami maksudkan adalah semacam Emirat Arab, Kuwait, nah sekitaran Dubai, Abu Dhabi. Artinya di sana imam di, diberikan gaji, berbeda mungkin di Yaman, tidak ada hal tersebut. Kata beliau terakhir, Wallahul Musta'an. Nah, sudah punya ilmu, Allah berikan dia ilmu, punya majelis taklim, punya dakwah, punya murid, malah dia meninggalkan hal tersebut seluruhnya hanya untuk mencari perkara duniawiyah. Wallahu musta'an. Kata beliau terakhir wallahu musta'an. Patut untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah fitnah. Ini adalah fitnah. Makanya Syekh Mukbil rahmatullahi alaihi ketika beliau menuliskan buku beliau Damul Mas'alah di akhir beliau mengatakan bahwa saya nasihat kepada para penuntut ilmu usbutu. Kokohlah kalian di atas ilmu kalian. Nah, jangan hanya kalian karena mencari kesenangan duniawiya. Dengan perantara ilmu kalian, agama kalian yang Allah telah anugerahkan kepada kalian, akhirnya nak menyimpang. Ada antara perkara-perkara yang paling memalingkan para penuntut ilmu adalah fitnah dunia. Fitnah dunia. Itu yang beliau sering wanti-wanti kepada murid-murid beliau. Bersabar, wahai murid-muridku. Pada sebagian keadaan beliau mengatakan bahwasanya demi Allah seandainya kami makan tanah, yang penting tetap bertahan dalam keadaan menuntut ilmu kami siap akan hal tersebut. Nah, beliau katakan seandainya kami makan tanah, tidak punya apa-apa, Kemudian ditawari tentang dunia wia, yang penting kalian meninggalkan menuntut ilmu, kami tidak mau. Kami tidak ridho, tidak enggan untuk meninggalkan menuntut ilmu kita. Nah, mungkin cukup apa yang kita ambil pada pertemuan malam ini. Kemudian pertemuan berikutnya masih ada beberapa alinea lain berkaitan dengan bed bed syir. Insya Allah kita akan ambil pada waktu berikutnya. Barakallahu fikum jami'an kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.